الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهدانا للحق طريق الجماعة والسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بوصية الله لنا من فوق السماوات حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اتقوا الله هي وصية الله التي من إن استمسك بها ربح ومن حاد عنها خسر وصية الله لنا فاحفظوا الله فيها يحفظكم Ma'asyiral hadirin Jamaah salat Jum'ah Yang selalu diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita santai sejenak. Setelah berjam-jam disibukkan dengan transaksi ekonomi di pasar atau di toko-toko bagi para pedagang, atau disibukkan dengan tugas yang ada di kantor instansi pemerintah atau perusahaan. Setelah itu, kita sempatkan menuju masjid untuk mendapatkan pembagian warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk mengkaji firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya merupakan warisan Rasulullah yang sangat berharga oleh karena itu jangan sampai datang terlambat sehingga tidak mendapatkan pembagian warisan itu. Karena dengan warisan itu kita dapat mengambil ibarah atau pelajaran yang sangat berharga serta lebih manfaat daripada dunia seisinya. Namun ironinya masih banyak yang tidak menghiraukan hal itu. Sementara banyak orang yang takut datang terlambat ke kantor atau perusahaan karena khawatir dipecat atau dipotong gajinya. Atau khawatir tak datang terlambat ke pasar karena takut ditinggal pelanggannya. Sementara tidak ada di antara kita yang pernah menyesal, bahkan menangis disertai rasa takut karena tidak mendapatkan bagian warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terjadi demikian? Ini menjadi PR bagi kita umat Islam untuk direnungkan kembali. Kenapa bisa terjadi? Padahal kita sudah sering baca Al-Quran dan dengar tentang sunnah Rasulullah Padahal kita sudah sering mendengar bahwa transaksi di pasar atau di toko, di kantor itu sifatnya sementara. Sedangkan warisan Rasulullah yang kita dapatkan di masjid setiap hari Jum'ah adalah untuk bekal kehidupan yang selama-lamanya. Maka dengan ibroh yang semacam ini, Apakah kita masih bermalas-malas untuk datang ke masjid lebih awal terutama pada setiap hari Jumat? Oleh sebab itu, marilah pada akhir tahun dalam hitungan masai ini, kita jadikan momen untuk melakukan refleksi diri. Setelah itu, kita dalam hal ini, kita beraktivitas beribadah yang mana selama hampir setahun ini. Karena dengan refleksi diri itu merupakan bagian dari proses introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah kita lakukan. Jika kita dapati amal itu benar, maka harus kita tingkatkan dan kita istiqomahkan. Dan jika kita dapati amal itu salah atau menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dalam torikoh ahlus sunnah wal jamaah, maka wajib kita luruskan dan kita perbaiki, terutama masalah akidah atau keyakinan kepada Allah dan Rasulullah serta membenarkan segala apa yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Problematika yang kita hadapi di zaman ini atau khususnya di bulan ini dalam meyakini kebenaran warisan Rasulullah itu banyak menghadapi ujian, <clears throat> tantangan <clears throat> fitnah, salah satu ujian atau tantangan atau fitnah itu adalah munculnya firqah di luar ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Seperti Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk Allah. Atau Rafidah si'ah <coughs> imamnya Ithna Asariyah yang mengajarkan bahwa Al-Quran itu mengalami tahrif atau perubahan. Dan para sahabat banyak yang murtad setelah ditinggal Rasulullah. Hanya beberapa orang atau tiga orang saja yang tidak murtad. Sehingga hal ini <coughs> menimbulkan <coughs> keraguan terhadap hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran ini sebenarnya terbantahkan oleh hujjah dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dijelaskan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Dalam sunnah Rasulullah dijelaskan taraktu fikum amrayn lan abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulillah fa fi riwayatin wa itrati wa ahli baiti telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara jika kalian berpegang teguh padanya kalian tidak akan tersesat selamanya yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain adalah itrah Rasulullah atau keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh ajaran yang muncul di luar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana itu semua sudah terbantahkan baik dengan penjelasan dalam Al-Qur'an maupun penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejelasan semacam ini, apakah kita masih condong atau masih kekeh pada ajaran Mu'tazilah atau Rafidah Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Juga muncul pernyataan dari kelompok orang liberal dengan mengatakan apabila kita, kita ingin menjadi orang yang benar, jangan pernah merasa benar karena orang yang merasa benar, maka dia tidak benar. Orang yang membuat pernyataan semacam ini, alasannya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin kebenarannya, dia tidak pernah merasa benar. Buktinya, beliau telah berpesan, Ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'atam marrah. Wahai manusia sekalian, taubatlah, beristighfarlah kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak seratus kali. <clears throat> Padahal Nabi membaca istighfar semacam ini adalah untuk meningkatkan derajat beliau serta bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan juga memberikan teladan bagi umatnya. Bukannya Nabi merasa banyak kesalahan dan kehilafannya. Pernyataan ini untuk menggiring pada pemahaman bahwa kebenaran itu sifatnya relatif atau faham relativisme. Maksudnya tidak ada satu kebenaran yang mutlak karena kebenaran itu sifatnya relatif. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau <clears throat> termasuk orang-orang yang ragu. Inilah hujah tentang kebenaran dalam ajaran Islam. Maka kita sebagai orang Islam harus menjadi orang Islam bin nadhari sahih, orang Islam yang berpikir tentang kebenaran agama Islam, bukan Islam mukallid, orang Islam yang ikut-ikutan sehingga tidak terombang-ambing oleh pemikiran yang menyimpang kebenaran yang menyimpang kebenaran yang menyimpangkan kebenaran agama Islam. <clears throat> Ada hujah di dalam Al-Qur'an yang bisa diterima dan dinalar oleh akal manusia. <coughs> Bal naqdhifu bil haqqi alal batil. Sebenarnya kami melemparkan ya hak kebenaran kepada yang batil, yang tidak benar. Fayat mahuhu, Maka yang hak itu akan menghancurkan kebatilan. Fa'idha huwa zahik maka seketika itu yang batil akan lenyap. Walakumul wailu mimma tasifun dan celaka kamu karena kamu mensifati Allah dengan sifat yang tidak pantas baginya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Contoh lain kebenaran yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini merupakan tantangan yang terbuka bagi orang-orang yang meragukan kebenaran Islam dan agama Islam. Kul katakan wahai Muhammad, ara'aitum ma tad'una min dunillah? Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ard. Perhatikan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Amlahum syirkum fis sama. Apakah peran serta mereka di dalam penciptaan langit ini. Ternyata dalam ayat ini Allah telah membuka tantangan kepada orang-orang yang tidak meyakini kebenaran agama Islam, tidak meyakini kebenaran Al-Qur'an, tidak meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai detik ini tidak ada satupun dari mereka yang berani dan mampu untuk membuktikannya. Maka bagi kita sebagai orang Islam wajib untuk mempertahankan keislamannya dan menjaganya dari hal-hal atau perkara yang bisa merusak dan membatalkan keislamannya. Contoh kemurtatan. Sungguh di era ini sudah banyak dan beragam baik berupa perkataan atau tindakan yang diremehkan Padahal sesungguhnya tindakan dan ucapan itu bisa mengeluarkan seseorang itu dari keislamannya. Tetapi dia tidak meyakini bahwa tindakan dan ucapan itu bisa menimbulkan hukum yang haram. Bahkan bisa menjerumuskan pada kekufuran. Misal, ada orang agama lain merayakan Natal. Kemudian orang Islam ikut-ikutan mengucapkan Natal Padahal itu membawa resiko minimal jatuh pada hukum haram. Bahkan lebih jauh bisa jatuh pada kekufuran. Model-model semacam ini harus kita jauhi. Karena seakan-akan kita tidak meyakini tentang kebenaran agama kita. Yaitu agama Islam. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 warga negara sudah dijamin cukup bertindak tidak mengganggu, menghalangi dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekuatan dalam meyakini kebenaran agama Islam serta dimudahkan lisan kita selalu membaca kalimat La ilaha illallah hingga akhir kehidupan sehingga kita tergolong orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah.